Ya. Tetapi tentunya judul pedang dan tombak ini bukan hakikiyah tetapi maknanya pedang dan tombak dalam bentuk hujjah yang menjatuhkan syubhat mereka dalil-dalil yang meruntuhkan tipuan-tipuan mereka kelompok-kelompok sesat yang mengaku-ngaku ahli sunnah. Qul diawali kitab ini dengan bab wujubut tajarrud lillahi ta'ala wa tahrimut tiba'il hawa. Fasal yang pertama adalah wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Sebagai dasar, sebagai pijakan bahwasanya yang namanya hawa bertentangan dengan huda. Yang namanya hawa bertentangan dengan huda. Huda bimbingan dari Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Sedangkan hawa adalah hanya kemauan pribadi-pribadi manusia. Keinginan hawa nafsu, keinginan pribadinya. Qala Syekh Al-Muallif wa huwa Thaqil bin Salfiq Al-Qasimi لقد خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وحده لا شريك له Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya adalah untuk beribadah kepadanya sendirinya tidak sekutu baginya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan prinsip yang agung ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita hikmah untuk apa kita diciptakan di dunia. Kita tidak diciptakan di dunia hanya untuk bersenang-senang. Enggak diciptakan di dunia ini hanya untuk sia-sia. Ayasabul insan an yutraka suda. Kata Allah dalam ayat lain, ayasabul insan an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sia-sia adalah la yu'mar wa la yunha Sia-sia adalah tidak diperintah, tidak dilarang. Berarti mana ayatnya apakah manusia mengira bahwa manusia itu dibiarkan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Diciptakan begitu saja, kemudian bebas. Gak ada perintah, gak ada larangan. Gak ada syariat, gak ada aturan. Gak ada halal, gak ada haram. Tidak. Kalla. Tidak sekali-kali. Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu hikmah, untuk satu perintah, yaitu ibadah. Untuk diperintah agar beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan itu inti kehidupan manusia. Itu tujuan hidup manusia. Kalau bukan karena itu nggak ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Kalau bukan karena perintah ibadah, kalau bukan karena syariah Allah, apa bedanya manusia dengan binatang? Allah katakan orang-orang kafir yang tidak mau tunduk pada syariat dengan kal an'ami balhum adal kata Allah. Kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena tujuan mereka orang-orang kafir tidak lain tidak bukan hanya dunia. Tujuan mereka hanya dunia. Perutnya, syahwatnya hanya ingin bagaimana cari makan, cari kesenangan, cari hiburan. Sama seperti mereka, binatang ternak yang tidak peduli halal atau haram kalau ada makanan di depannya akan dimakan. Sapi nggak akan tanya ini halal atau haram. Sapi nggak akan tanya ini milik siapa, nggak akan tanya. Dan juga kalau ada lawan jenisnya dia akan nikahi nggak peduli siapa dia, mahram atau bukan mahram itu sapi, Al-Baqarah. Maka Allah katakan mereka orang kafir yang gak punya aturan syariat kal an'ami balhum awal. Maka umat Islam yang menyadari, yang paham bahwa hidup di dunia adalah untuk ibadah pada Allah, inilah hamba-hamba Allah yang mulia. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia seluruhnya untuk ibadah. Tetapi sebagian mereka abah wastakbar, menolak dan sombong seperti orang-orang kafir. Dan sebagian mereka menerima amanna billah. Kami beriman pada Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah dan kami mempersaksikan bahwa la ilaha illallah. Ini ayat-ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun menunjukkan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah di dunia ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wa ibadatuhu hiya tauhiduhu wal ikhlas wa tajarrudilahu. Yang namanya ibadah adalah menyendirikan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkhususkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Tidak untuk dipuji oleh manusia, tidak untuk keuntungan-keuntungan dunia, tidak untuk apapun, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah saja. Wahia imtithalu awamirihi wa jinabu nawahi. Dan ibadah maknanya adalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa inna minal ibadati taslim dan juga termasuk ibadah barakallahu fiikum adalah at-taslim. Termasuk ibadah adalah at-taslim. Apa itu taslim? Makna taslim adalah tunduk menyerah. Tunduk pada perintah Allah, menyerah pada keputusan Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah putuskan, kami tunduk, kami terima. Itu makna taslim. Yakni tidak protes, tidak menentang, tidak menyatakan tapi begini, tapi begitu. Tapi betul-betul menerima. Allah berfirman dengan sumpah, dengan namanya. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum." Kata Allah, "Tidak demi Rabbmu." Ini sumpah demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan dirinya Sungguh tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan di antara mereka. Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Menjadikan engkau wahai Rasul sebagai pemutus atau sebagai yang memutuskan, sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. ثم fi anfusihim harajan أنفسهم kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa berat. Tidak merasa berat untuk menerima. La yajidu fi anfusihim harajan. Gak ada haraj. Gak ada keberatan. Gak ada keengganan. Mimma qawait atas apa yang kau putuskan wahai Rasul. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah. Menyerahkan diri. jadi tunduk dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Mereka berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ibadah, yusallimu taslima. Tunduk patuh. Menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalam hati mereka rasa berat, rasa enggan. Setiap ada perintah Allah, sami'na wa ta'ala. Setiap ada perintah Allah, sami'na wa ta'ala. Ada hukum Allah, sami'na wa Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ini mukmin. Kalau tidak begini kata Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Allah mereka tidak beriman. Subhanallah. Dinafikan keimanan dengan sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun. Mereka tidak beriman sampai memiliki yang namanya taslim. Saya mau yang ini, yang itu saya nggak mau. Tidak bisa. Dia bukan mukmin. Saya mau ayat-ayat yang ini, ayat yang itu. Aduh, saya nggak bisa itu. Nggak terima saya ayat yang itu. Nggak bisa. Dia bukan mukmin. Fala wa rabbika la yu'minun. Yang namanya mukminun adalah yang berhukum pada Allah dan Rasulnya dan menerima syariat ini secara lengkap dan menerimanya dengan sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan kepada nabinya, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, kata Allah. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Ini makna taslim. Hidupku untuk Allah, untuk Engkau ya Allah. Aku berserah diri. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Silahkan kau perintahkan apapun. Silahkan kau larang apapun. Silahkan kau tentukan apapun hukum-hukum kami terima. Ini mana? Untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Salatku, ibadahku, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah Ta'ala. Qanifidina'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang namanya iman dan ini yang namanya teslim. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Jadi hanya untuk Allah saja. Wa bidzalika umirtu dan dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin dan aku adalah orang pertama yang muslimin. Rasulullah SAW disuruh untuk mengatakan seperti itu. Dan juga terkandung makna ini di dalam ayat dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap rokaat dalam sholat terkandung di dalamnya makna yang sedang kita bahas. Di mana itu? Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Ini juga sama, memurnikan diri kita untuk Allah atau mengkhususkan ibadah kita untuk Allah dan hanya meminta kepada Allah. Taslim berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud. Kata para ulama, didahulukan yang maf'ul itu untuk keperluan atau untuk makna taksis, pengkhususan. Na'buduka artinya beribadah kepadamu. Iyyaka na'bud, kepadamu kami beribadah. Sepintas maknanya sama. Tetapi kalau didahulukan maf'ulnya, objeknya didahulukan, maka maknanya khusus. Kalau na'buduka, aku beribadah kepadamu. Bisa saja dia beribadah pula pada yang lain. Aku beribadah padamu dan juga beribadah pada bisa. Tetapi kalau kalimatnya iya karena abudu hanya kepadamu kami beribadah. Berarti tidak kepada yang lain. Sama dengan isti'anah. Wa iya karena dan hanya kepadamu juga kami meminta pertolongan. ولن يحقق الإنسان العبودية لله إلا إذا تجرد لله حق التجرد maka tidak akan bisa seseorang mewujudkan peribadatan pada Allah mewujudkan ibadah kepada Allah kecuali dengan tajarrud lillah dengan mengkhususkan untuk Allah haqqat tajarrud sebenar-benar pengkhususan Wan qada amrillah haqqal qiyad dan dengan keterikatan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya keterikatan. Tanpa ini tidak terwujud ibadah. Tidak terwujud ibadah. Misalnya musyrikin Quraisy datang kepada Nabi SAW. Kami akan beribadah kepadamu pada tahun ini. Ah, beribadah kepada Rabbmu pada tahun ini. Nanti tahun berikutnya engkau yang beribadah pada berhala kami. Ya. Diterima atau tidak diterima? Tidak diterima oleh Nabi. Kenapa? Kalau dia beribadah pada Allah, tapi dengan rencana nanti tahun depan saya beribadah pada berhala, itu tidak dianggap ibadah. Ya. Tidak dianggap ibadah. Maka Allah katakan dengan kalimat Qul ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Dengarkan wahai orang kafir. Aku nggak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi, wala antum abiduna nama a'bud dan kalian bukan penyembah apa yang kami ibadahi. Lihat kalimatnya berbeda. Yang pertama, aku tidak akan beribadah pada apa yang kalian ibadahi. Tetapi yang kedua, kalian bukan orang yang beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Yani walaupun kalian ikut kami tapi dalam keadaan yakin berhala masih hak, masih meyakini bahwa berhala itu masih berhak untuk diibadahi, maka dia belum ibadah. Kamu bukan orang yang beribadah kepada yang apa kami ibadahi. Berarti harus ada tajarrud. Harus ada tajarrud, pemurnian, pengkhususan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah yang perempuan tidaklah pantas kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya nggak ada buat mereka pilihan lain nggak pantas untuk memilih yang lain dan nggak ada pilihan lain min amrihim dari urusan mereka وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Dan siapa yang bermaksiat pada Allah, menentang Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini juga sama mengandung at-taslim. Menyerahkan diri kita kepada Allah secara murni seluruhnya. Dan juga mengandung tauhid bahwa seorang mukmin mukminah, mukmin laki-laki, mukmin perempuan tidak ada pilihan lain kalau sudah ada keputusan Allah. Kalau Allah sudah menyatakan haram, harus diterima bahwa itu haram. Kalau Allah katakan halal, harus diterima bahwa itu halal. Kalau Allah katakan wajib, maka harus diterima sebagai kewajiban. Demikian pula melalui lisan Rasulnya. Kalau Rasulullah SAW menyatakan haram, harus diterima sebagai haram. Kalau Rasulullah SAW menyatakan itu halal, maka terima itu adalah halal. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau Rasulullah SAW menyatakan ini wajib dikerjakan, maka itu wajib hukumnya. Ini yang dikatakan dengan wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau ada keputusan Allah dan Rasulnya nggak pantas untuk memilih yang lain. Nggak ada pilihan lain bagi dia kecuali nerima. Nggak ada kecuali harus tunduk. Kata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah fi zamannya. Nushihab Az-Zuhri rahimahullah. Menyatakan bahwa kaki-kaki Islam nggak akan tegak illa ala qantaratit taslim. Bahwa Islam enggak akan tegak kecuali di atas pondasi at-taslim. Tunduk sampai sini, sampai beberapa ayat kita baca, masih belum berbicara hawa. Padahal judulnya apa? <laughs> Dan menjauhi hawa nafsu. Kenapa? Karena ini dasarnya. Sudah kita pahami sekarang satu kesimpulan. Kalau yang namanya tauhid harus menghususkan untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Dan kalau yang namanya tauhid iman mengandung dalamnya at-taslim. Dan di antara makna taslim adalah la khiyarata min amrihim. Gak ada pilihan lain kecuali nerima. Iya kan? Itu kesimpulannya. Taib, kalau tidak terima, itu hawa. Kalau tidak terima, itu berarti hawa. Allah katakan wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu amrihim. Bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak pantas kalau ada keputusan Allah dan Rasulnya nggak ada pilihan lain buat mereka kecuali nerima. Gak ada pilihan lain. Gak pantas untuk memilih yang lain. Taib kalau ada, tiba-tiba dia menyatakan, tapi rasanya ayat ini tidak cocok. Tapi saya pikir ini tidak pas kalau di negeri kita. Atau ini berat, tidak bisa ini diterapkan. Pilih-pilih. Yang ini cocok, yang ini nggak cocok. Yang ini mau, yang ini tidak mau. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Ini tak boleh yang ini boleh, Nggak bisa demikian. Islam adalah satu perkara yang bersatu. Nggak bisa dipisah-pisah. Jangan seperti apa yang Allah ancamkan pada Bani Israel. Yu'minu nabi ba'dal kitab wa yakfuru nabi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain. Nggak bisa. Mereka dijuluki orang kafir. Berarti khonibina azakumullah sekarang sudah mulai terlihat arahnya kemana mu'alif berbicara bahwa seorang yang memilih yang lain selain hukum Allah berarti dia cenderung kepada hawa nafsunya sendiri. Cenderung kepada keinginan pribadinya sendiri dan itu yang dikatakan hawa. Berkata Syekh Sulaiman Ibn Abdullah rahimahullah. Syekh Sulaiman di antara cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang mensyarah kitab Tauhid dengan judul Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi syarah kitab tauhid. Dinukil dari ucapan beliau. Wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. wa dhalika huwa haqiqatud din, haqiqatud dinil Islam. Kata Syekh Sulaiman rahimahullah, yang namanya ibadah adalah mentaati Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang demikian adalah hakikatu dinil Islam dan itulah hakikat agama Islam. Lianna al Islam huwa Islam. Karena yang namanya Islam adalah al-istislam. Apa al-istislam? Menyerah diri lagi. Wa yusallimu taslima. Sama dengan yang disebutkan dalam dalil-dalil tadi. Karena mereka para ulama nggak lepas dari dalil. Sehingga cocok. Bahwa yang namanya Islam dari kata istislam. Tunduk. Menerima kalau ada orang yang saya masuk Islam, tapi nggak tunduk dengan perintah dari Allah, maka berarti dia tidak punya ketundukan, tidak punya istislam. Bagaimana dikatakan Islam? Kalau dia menolak. maka Makanya termasuk kufur adalah kufur juhud. Kufur penolakan. Saya tidak mau. Walaupun Allah yang mengatakan saya nggak mau. Kafir dia. Hanya saja barakallahu fikum ada sebagian umat Islam yang menolak hukum ini, menolak hukum itu, tapi nggak terang-terangan. Nggak menyatakan saya tidak mau menerima ucapan Allah, nggak gitu. Ini mungkin maknanya ke sini, ini mungkin maknanya ke sana, tapi kayaknya maknanya bukan begitu. Ini mungkin maknanya ke sini. Ini Penolakan juga, tetapi orangnya tidak dikafirkan. Tapi cukup dikatakan sebagai ahlul hawa, Pengikut hawa nafsu. Qala al-istislam lillahi al-mutadammin al inqiyad fi ad dulli wal khusyu'. Masih kata Syekh Sulaiman, yang namanya ketundukan mengandung di dalamnya keterikatan, setinggi-tinggi keterikatan, al inqiyad. Wa ghayatadzul dan mengandung di dalamnya merendahkan diri di hadapan Allah, serendah-rendahnya. Wal khusyu' dan kehusyuan. Wa qala aidan berkata juga beliau rahimahullah wa tahqiqut tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila' ala haqiqatihi wal qiyam biha ilman wa amalan. Mewujudkan tauhid adalah dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala dan melihat hakikat tauhid itu apa dan kemudian ditegakkan secara ilmu dan amal. Itu namanya mewujudkan tauhid. Bagaimana mewujudkan tauhid? Dengan melihat hakikat maknanya apa? La ilaha illallah itu maknanya apa? Setelah itu ditegakkan, diterapkan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Ilman wa amalan. Secara ilmu dan pengamalan. Secara ilmu dan penerapan. Secara ilmu dan perbuatan. Dicocokkan dengan tauhid. Wa haqiqatu tauhid, hakikat tauhid kata beliau, huwan jidabur ruhi ilallah. Tertariknya hati, terdorongnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan kepada Allah. Wa khaufan dengan rasa takut. Wa inabatan dengan selalu kembali pada Allah wa tawakkulan wa du'aan bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhlasan wa ijlalan, dengan memurnikan ibadah untuk Allah dan dengan pengagungan, pemuliaan terhadap Allah, wahaibatan wa ta'ziman. <laughs> Dengan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatan dan dengan memperbudak diri kita di hadapan Allah. Wabil jumlah fala yakun fi qalbihi syai'un li ghairillah. Ringkasnya bahwa yang namanya tauhid betul-betul hati ini diperuntukkan untuk Allah, tidak tersisa di hati ini tempat lain kecuali untuk kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dikalahkan dengan apapun. Wala iradah, maka orang yang seperti ini tidak mungkin ada keinginan kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Yang seperti ini orang yang sudah memiliki keimanan dalam hatinya dan kecintaan pada Allah dan mengagungkan Allah, maka dia tidak mungkin ada keinginan pada yang haram. Iya kan? Ya. Karena dia cinta pada Allah. Melakukan haram nggak mungkin. Ya. Saya cinta pada Allah, kenapa saya berbuat sesuatu yang membuat Allah marah, membuat Allah murka, membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak senang. Ya. Maka nggak mungkin dalam hatinya ada keinginan pada yang haram. Wala karahata lima Allah Dan sebaliknya, tidak punya kebencian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak punya keengganan, gak punya ketidaksukaan pada perintah-perintah Allah. Kalau ada Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintah, dia pasti suka. Gak mungkin tak suka. Pasti suka. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Dia mukmin. Karena dia mengagungkan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwa haqiqatu la ilaha illallah. Dan inilah hakikat inti dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena al-ilah maknanya al-ma'luh yang disembah yang diibadahi. Wa ma ahsana ma qalahu Ibnu Qayyim dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya. Ibnu Qayyim berbicara tentang akidah dalam bentuk syair. Dalam bentuk sejak, sajak-sajak. Yang diakhiri dengan nun. Dengan huruf nun. Di antaranya ucapan beliau, "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani." Untuk yang satu, ini Allah SWT, kun wahidan, hendaklah engkau mengesahkan A'ni sabilal haqqi wal imani. Yang aku maksudkan adalah hendaklah engkau berjalan di jalan kebenaran dan keimanan. Artinya untuk yang satu, untuk Allah, hendaklah engkau menyatukan hatimu. Artinya mengesahkan Allah dengan hatinya secara ikhlas. Dan hendaklah di jalan yang satu pula. Yaitu jalan Allah swt. Apa jalan yang satu? A'ni sabilal haqqi wal imani. Yakni jalan kebenaran dan jalan keimanan. Wadhalika huwa haqiqatu syahadatain. Inilah hakikat dua kalimat syahadat. Faman qama bihima siapa yang menegakkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah dengan cara yang benar maka dia termasuk sabiina alfan termasuk 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab ini dinukil dalam hadis yang sahih. Ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, Uridat alayyal umam. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya. Fara'aitun nabi. Aku melihat nabi. Ma'hur rajul war rajulan. Aku melihat nabi yang pengikutnya satu, dua orang. Wara'aitun ya. Wa ma'hur rahtu. Dan aku melihat nabi yang pengikutnya sekian orang. Waraaitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian ditampakkan padaku sawadun azim. Hitam yang besar maksudnya jumlah manusia yang sangat banyak. Ramai. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa itu umatku. Kata Allah bukan. Itu umatnya Musa alaihissalam. Walakin indur ilal ufuk, tapi lihat ke ufuk lain. Ketika lihat ke ufuk lain, ada sawadun azim. Ada jumlah manusia yang lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Maka dikatakan innahum ummatuk. Merekalah umatmu. Wahai Rasul. Wa ma'ahum sab'una alfan. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab itu umatmu dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, tanpa dihitung dan tidak akan diadab. Rasulullah SAW berdiri masuk rumahnya. Para sahabat bertanya-tanya siapa mereka? tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mungkin yang lahir dalam keadaan Islam dan sampai matinya Islam, kita akan pernah mengalami jahiliyah kata para sahabat. Tawaduknya sahabat merasa kalau kami pernah mengalami jahiliyah, mungkin mereka itu yang lahirnya sudah Islam sampai meninggalnya dalam keadaan Islam. Yang lain mungkin ini, mungkin itu. Sampai ketika Rasulullah SAW keluar, mereka bertanya. Nah, ini lihat para sahabat. Tidak sembarangan menyebutkan dengan hawa nafsu atau dengan ra'yu. Nanya pada bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami membicarakan tentang 70 ribu orang itu. Yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Dijawab oleh Nabi SAW. Humul ladhina. La yastarkun. Wala yaktawun. Wala yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak memakai atau tidak meminta dijampi, dirukyah yang tidak memakai pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Walaya tatayyarun dan tidak bertatayur, tidak menganggap sial pada hari atau angka atau apa, tidak menganggap sial pada sesuatu. Diakhiri dengan kalimat Waala rabbihim yatawakkalun dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Pada mereka mereka bertawakal. Perhatikan. Tiga perkara ini contoh. Inti dari sifat mereka adalah tawakal. Inti dari sifat mereka adalah tawakalnya. Mereka tidak minta dijampi. Mereka tidak minta diobati dengan besi panas, dengan kei. Mereka tidak menganggap sial pada sesuatu. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal pada Allah, bergantung kepada Allah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manhum berarti berarti siapa mereka yang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Mukminun yang bertauhid. Yang bertauhid. Karena tawakal salah satu bentuk tauhid adalah tawakal. Tidak bergantung pada jimat-jimat, gak bergantung pada kuburan-kuburan keramat, gak bergantung pada tempat-tempat syirik, pohon-pohon syirik, tidak. Hanya bergantung kepada Allah saja. Bahkan mereka meninggalkan semua yang haram, bahkan yang makruh sekalipun mereka tinggalkan. Sebab yang disebut tadi, meminta di rukyah itu makruh, bukan haram. Ya. Rukyah yang syar'i ya, rukyah yang syar'i itu boleh. Tetapi meminta di rukyah makruh. Ya. Nggak disukai. Demikian pula pengobatan dengan besi panas. Ya. Boleh. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengkai As'ad ibn Zurarah. Ya. Memutus satu urat wakawahu. Itu satu urat kemudian di anu dengan besi panas. Dikai. Ya. Berarti halal. Tetapi itu adalah pengobatan yang terakhir yang makruh yang tidak disukai. Nabi menyatakan wa ana anha anil kai dan aku tidak suka kai. Aku melarang yang kai. Berarti mereka-mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan yang makruh sekalipun. Kalau yang makruh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Oleh sekadalik. Kalau yang makruh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Berarti ini orang-orang hebat. Orang-orang yang imannya sempurna. Orang-orang yang bertauhid, yang isi hatinya adalah kecintaan kepada Allah ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sehingga dikatakan di sini oleh Sulaiman, Hafizah rahimahullah bahwa orang yang mewujudkan la ilaha illallah akan masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Termasuk 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Yang dalam riwayat Tirmizi dikatakan wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Taib, seperti bulan di malam purnama. Taib kalau 70 ribu orang. Para sahabat berapa jumlahnya? Kemudian, tabi'in berapa jumlahnya? Mereka umat-umat terbaik. Tabi'in berapa jumlahnya? Kita kebagian gak kira-kira? Alhamdulillah. Ada riwayat lain. Yang Rasulullah menyatakan kepada Allah, Fastazadtu Rabbi. Aku meminta pada Rabbku untuk ditambah dari 70 orang itu. Fazadani fi kulli sab'ina alfan sab'una fi kulli alfin sab'ina alfan. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi, fastazadtu rabbi fazadani fi kulli alfin sab'ina alfan. Maka aku diberi oleh Allah, dikabulkan, ditambah setiap seribu, tujuh puluh ribu. Berarti berapa itu? kalikan setiap seribu tujuh puluh ribu. Tetapi Rasulullah SAW penyayang, penuh rahmat, maka beliau masih merasa kurang umatnya kalau cuma segitu, karena umat sampai akhir zaman. Maka menyatakan, Ya Rab, fastazadtu Rabbi, aku meminta lagi untuk ditambah. Fazadani thalatha hisiyat min hisiyati Rabbi. Aku minta ditambah, maka ditambah lagi dengan tiga cidukan tangan Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak bisa diukur. Nggak bisa diukur dengan jumlah angka. Nggak bisa. Kita nggak tahu Allah subhanahu wa ta'ala zatnya. Bagaimana talas hisiyat min hisiyati Rabbi. Tiga cedukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berita-berita ini, riwayat-riwayat ini agar kita jangan putus asa. Kalau jumlahnya dengan angka 70 ribu, khawatir ada orang yang, wah sudah habis itu kita nggak dapat kesempatan. Tetapi kalau sudah disebutkan dengan jumlah yang bukan angka, tetapi salat hisyat min hisiyati Rabbi. Tiga sidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini khunibdin a'azakumullah. Agar kita tetap semangat. Untuk menjadi salah satu dari 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Yaitu dengan memurnikan tauhid. Dan jangan ikut campur hawa nafsu. Jangan ikut campur al-hawa. Keinginan-keinginan pribadi, keinginan duniawiyah, keinginan-keinginan untuk menonjol, untuk dipuji, untuk menjadi tokoh, untuk menjadi orang yang terkenal. Jangan. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mengajak. Ini berdoa bukan berdoa, tapi doa bermakna dakwah. Doa ila syahadat yang la ilaha illallah. Bab tentang mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala wa qaulullah Ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah. Disebutkan qul hadhihi sabili. Katakan wahai Rasul, Hadihi sabili ini jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin di atas ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Wahab setelah membawakan ayat ini. Beliau berkata, Fihi masail. Dalam ayat-ayat ini ada beberapa masalah kita dapatkan. Di antaranya adalah at-tanbih 'alal ikhlas. Ini peringatan untuk ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Di mana kira-kira? Perhatikan ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan pengikut-pengikutku. Mana yang menunjukkan keikhlasan? Mana yang menunjukkan keikhlasan? Ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan mengikutku. Mengajak kepada Allah. Itu keikhlasan. Mengajaknya kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Karena beberapa da'i-da'i yang ternyata mereka tidak mengajak kepada Allah, tapi mengajak pada dirinya. Ikutlah saya, ikutlah saya. Ikutlah aku, ikutlah aku. Tidak mengatakan ikutlah kepada Allah atau ikutilah Rasulullah. Tidak. Maka dikatakan di sini bahwa pelajaran yang kita ambil dari ayat ini di antaranya banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya At-tanbih 'alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Lianna kathiran minan nas, karena kebanyakan manusia lau da'a ilal haq ketika mengajak pada kebenaran, fahuwa yad'u ila nafsih, ternyata dia mengajak pada dirinya pribadi. Dia mengajak pada tauhid, pada sunnah. Katanya. Begitu ada orang lain di sebelahnya, di desanya ikut mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, marah dia. Ada apa kamu ambil lahan saya? Apa kira-kira maknanya? Dia mengajak pada dirinya, khawatir kaum muslimin akan ikut dia. Gak ikut saya. Harusnya dia gembira, Alhamdulillah, ada yang mendukung dakwah tauhid, ada yang mendukung dakwah sunnah, gembira dia. Kalaupun mungkin separuh lebih kembali kepada mereka, karena dia mungkin kalah ilmu atau dia dalam keadaan kurang baik dalam menyampaikan, dia lebih bagus. Kembali ke sana, senang harusnya. Alhamdulillah, ada yang lebih baik dari saya mengajarkan pada tauhid. Alhamdulillah, ada yang lebih bagus dalam mengajarkan sunnah. Senang dia. Walaupun dia nggak punya pengikut lagi habis, tinggal dua. Ya. Tapi tidak marah, tapi senang. Ya. Kenapa? Ikhlas. Ya. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Wahab, kebanyakan orang-orang sekarang yang katanya yad'u ilallah, yang katanya mengajak pada Islam, mengajak pada Allah, mengajak pada sunnah, ternyata yad'u ila sih mengajak pada dirinya sendiri. Inilah yang disebut dalam judul kitab Ad'iyah Sunnah. Ya. Ahlul Hawa tapi mengaku-ngaku ahli sunnah. Ketika dinasehati, ketika ditegur dalam keadaan mereka ta'assub dan mereka dalam keadaan yad'u ila nafsih. Khamilan a'azakumullah. Fala budda min al-ikhlas wa tajarrud. Berarti dalam agama ini harus ikhlas wa tajarrud. Keikhlasan dan pemurnian. Ikhlas hanya untuk Allah, dan ibadahnya dimurnikan hanya untuk Allah. Walayan yanfa'ul sahibahu illa bimuafaqati hajil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keikhlasan tidak bermanfaat kalau tidak mencocoki sunnah Nabi. Ya. Berarti keikhlasan baru satu syarat itu. Tapi saya niatnya ikhlas, beribadah pada Allah, bagus. Ya. Itu satu syarat. Ya. Tetapi jangan lupa syarat kedua, karena syahadat kita dua, Asyadu an la ilaha illallah dan yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena syahadatnya dua maka syaratnya amal saleh, syaratnya ibadah dua pula. Pertama, keikhlasan. Ini disarikan dari la ilaha illallah. Konsekuensinya harus ikhlas hanya untuk Allah. Tetapi yang kedua jangan lupa bahwa kita mengakui Nabi Muhammad wassalam adalah Rasul yang harus kita ikuti. Harus kita pegang sunnah-sunnahnya. Maka keikhlasan tadi tidak bermanfaat. Kalau amalannya tidak mencocoki sunnah. Tidak mencocoki al Mustafa. Tidak mencocoki bimbingan al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajtina hawa. Dan menjauhi hawa nafsu. Menghindari menghindarkan hawa nafsu, menjauhi hawa nafsu. Berarti syaratnya ikhlas dan mengikuti sunnah yang berarti menjauhi hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu kita, selera pribadi kita dikalahkan dengan sunnah. Kita senangnya itu, tapi sunnah menyatakan jangan, tinggalkan. Ya. Saya suka yang sini, tapi ketika dibaca dalam sunnah itu adalah jelek, tinggalkan. Suara yang kita dengar dengan telinga kita enak, indah. Tapi ternyata dalam sunnah dikatakan haram. Maka kita katakan tidak. Telinga saya yang salah. Itu jelek. Alhamdulillah, bisakah kita mengalahkan pribadi kita dengan sunnah? Walaupun mata kita melihat bahwa ini putih. Ketika kita lihat dalam dalil bahwa itu bukan putih, maka kita katakan mata saya yang salah, hadis yang benar. Bisakah mengalahkan pandangan kita, peringatan kita, mengalahkan semua perasaan kita, mengalahkan akal kita dengan sunnah nabawiyah? Dengan dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyun yuha. Wahyun diwahyukan kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah dengan Rabbnya maka falyamal amalan salihah hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh apa amalan yang soleh? Amalan yang sesuai dengan sunnah. Itu amalan soleh. Yang tidak sesuai dengan sunnah, bukan amalan soleh. Berarti fal amal amalan salihah, beramalah dengan amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang cocok dengan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada dan jangan berbuat kesyirikan Jangan menyekutukan Allah, jangan beribadah pada yang lain, jangan meniatkan untuk selain Allah. Barakallahu fikum. Berapa syarat yang disebutkan dalam ayat ini? Siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah beribadah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amalan soleha. Wala yusyrik. Dan yang kedua, hendaklah murni untuk Allah. Jangan dicampuri dengan kehendak-kehendak lain. Jangan dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan dan termasuk kesyirikan adalah ria ingin dipuji termasuk kesyirikan adalah hubbul zuhur hanya ingin disanjung ingin diangkat ditinggikan ingin dimuliakan sehingga ketika ada seorang yang mengkritik dia padahal memang salah marah besar kurang ngajar dia mengkritik saya padahal memang salah dia ini kurang ikhlas kurang ikhlas walaupun dia memang syirik kecil, tidak menjadikan dia kafir, tetapi kesyirikan tetap kesyirikan, merusak tauhidnya. Karena syirik kecil tidak menghilangkan, tetap ada tauhid, tapi rusak dengan ria, hubud duhur, nah, sum'ah, dan sejenisnya. Demikian pula ya ayat lain yang menyebutkan dua syarat ini ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Maha Suci Allah yang di tangannya seluruh kerajaan. Dan dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Perhatikan ayat terakhir atau kalimat terakhir. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Yang paling ahsan amalannya. Kata para ulama, ayat ini tidak bicara yang paling banyak, tidak. Tetapi yang paling bagus. Banyak belum tentu bagus. Yang bagus adalah yang cocok dengan Rasulullah SAW dan yang ikhlas. Ditanyakan kepada para ulama seperti Fudail ibn Iyad dan juga uh, Ibn Mubarak dan lain-lain ketika ditanya tentang wa amala, kata mereka, amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuh. wa amala, amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Tepat dengan apa? Cocok dengan sunnah. Ya. yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling cocok dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh para ulama dengan tafsir yang seperti itu, berarti apa makna ayatnya? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling cocok amalannya dengan sunnah? Ya, diuji. Dan yang namanya ujian, tentunya ada berbagai macam halangan dan rintangan. Yang namanya ujian. Ya, berat. tidak mulus, tidak kemudian uh, jalannya aman, begitu saja tetapi penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan berbagai macam rintangan-rintangan. Alhamdulillah, -rintangan. Kita mau ikhlas, banyak godaannya. Kita mau mengikuti sunnah, banyak godaannya. Kita ketika mau ikhlas, ada tarikan-tarikan. Godaan-godaan. Ketika mau mengikuti sunnah, juga ada tarikan-tarikan. Kamu sunnah, ini sunnah. Padahal bid'ah, dibungkus dengan sunnah. Dipoles seakan-akan dia sunnah, padahal bid'ah. Bahaya. Kalau tanpa ilmu, bahaya. Sehingga kata Allah demikianlah aku ciptakan kehidupan dunia Demikianlah aku ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling tepat amalannya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan menerima amalan seseorang kalau dicampuri kesyirikan. Nggak akan menerima amalan seseorang kalau dicampuri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan syirik. Kata Allah, dalam hadis kudsi, "Ana aghna syuraka ani syirik." Aku adalah yang paling kaya di antara seluruh sekutu-sekutu. Aku yang paling kaya, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. siapa yang beramal dengan satu amalan, menyertakan bersamaku selainku, aku tinggalkan amalannya untuk sekutu itu. Bisa dipaham ya? Ya, terjemahannya. Aku kata Allah yang paling kaya di antara sekutu-sekutu, maka barang siapa yang beramal dengan amalan saleh tetapi menyertakan bersamaku selainku, ada tujuan lain selain untuk Allah, ada keinginan lain selain keinginan untuk Allah, maka Allah katakan aku tinggalkan taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya aku tinggalkan dia untuk sekutunya. Karena kamu untuk fulan karena kamu kan hidup di dunia waktu itu beramal soleh. Kan untuk si Fulan dan si Alan hanya ingin dipuji toh. Kamu hanya ingin disanjung-sanjung. Maka Allah tidak berikan pahala. Dan Allah katakan pada mereka. Pergilah kepada orang yang kamu dulu ingin dipuji pada oleh mereka. Minta dari mereka pahala. Dan ini penghinaan. Untuk mereka. Penghinaan untuk mereka. Allah katakan idhabu. Ilaman kuntum turauna fid dunya. Hal tajidu minhum jazaa'? Silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Silakan minta pahala dari mereka. Apakah kalian akan dapati? Tidak diberi pahala oleh Allah, bahkan dihinakan. Silakan minta pada mereka. Karena kamu dulu beramal karena si fulan, karena si fulan. Kamu dulu beramal karena ingin dipuji oleh manusia, maka minta dari mereka. Khonibina azakallahu sahur mati. ولهذا فقد أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدعوة الناس إلى هذا الأمر العظيم وتحذيره من اتباع الهوى oleh karena itu sungguh Allah telah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam untuk mengajak manusia agar mereka berpegang dengan prinsip yang agung ini. Prinsip yang agung ini yang sudah dibahas tadi. Taslim, ketundukan pada Allah, keikhlasan, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan sebaliknya tahziruhum minitiba'il hawa dan memperingatkan mereka dari mengikuti hawa nafsu. Ini misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengajarkan dua perkara ini. Pegang prinsip tadi, at-taslim, tunduk pada Allah dan Rasulnya. Dan jauhi hawa, jauhi semua tarikan-tarikan hawa nafsu. Jauhi semua eh, bisikan-bisikan hawa nafsu. Eh. Sampai di sini. Eh, apa bisa dipaham? Atau ada pertanyaan? Sampai jam berapa? Hah? Yang berkait dengan ini. Pembahasan mereka kaum sufi, jamaah tabligh mereka hanya membahas dari sisi rububiyah, tidak membahas dari sisi uluhiyah. Ya. Apa beda rububiyah dengan uluhiyah? Ya. Rububiyah hanya mengimani bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, ya. yang paling agung adalah Allah, yang memelihara alam semesta adalah Allah, yang memiliki kita adalah Allah, dan seterusnya. Tetapi kalau tauhid uluhiyah kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Maka mintalah kepada Allah jangan minta pada yang lain. Ya. Sehingga jamaah tabligh ya, mereka meminta ke kuburan-kuburan orang soleh dan mereka tidak menganggap bahwa itu syirik. Ya. Bahkan pendirinya itu kuburannya di Pakistan sana, di India sana dikeramatkan. Dibangun kuburannya besar-besar. Kasih kubah di atasnya dan mereka bertawassul pada kuburan tersebut. Tidak menganggapnya syirik. Karena syirik itu kalau menganggap ada pencipta lain selain Allah. Kita nggak mengakui bahwa kuburan ini pencipta, enggak. Kita hanya meminta agar dia menyampaikan pada Allah. Adapun tauhid uluhiyah yang diajar oleh para ulama di samping rububiyah adalah meminta hanya kepada Allah Taala dan tidak meminta kepada kuburan-kuburan, tidak meminta pada orang saleh, tidak minta pada orang mati. Ini perbedaan antara kita dengan mereka. Nah, ada yang lain? Seberapa? Hah? Coba menit lagi. Baik, ada lagi? Kita lanjutkan sedikit. Warawal Bukhari Waral Bukhari fi sahihih bisanadihi ila Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW <laughs> dalam riwayat Bukhari <laughs> disebutkan riwayatnya kepada Aisyah bahwa Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat dalam Al-Quran yang berbunyi huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله membacakan ayat yang berbunyi dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan itulah induk kitab dan ada ayat-ayat mutasyabihat Adapun yang fi qulubihim zaighun, adapun yang hatinya ada penyakit, orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, zaig penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mencari-cari yang mutasyabihat, yang maknanya samar-samar, tidak jelas. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Qalat kata Aisyah, Kemudian bersabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, فَإِذَا رَأَيْتَ ladina yattabi'una مَا تَشَابَهَ minhu. Kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, الَّذِينَ ladina اللَّهُ fahdharuhum. Maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Hati-hatilah dari mereka. Hati-hatilah dari mereka. Rasulullah SAW mentahdir memperingatkan hati-hati dari orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah. Siapa mereka? Orang yang cari-cari ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk dicocokkan dengan dirinya, dengan perasaannya, dengan pikirannya. Manhum ahlul hawa, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul hawa. Berarti ini dalil yang paling jelas sahih sarih tentang wajibnya memperingatkan dari bahaya orang-orang sesat. Ya. Dari bahaya ahli bid'ah, ahli hawa. Kata Nabi, "Ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Mereka lah yang Allah maksud. Yang Allah sebutkan. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Siapa? yang yattabi'una ma tashabaha minhu yang mengikuti ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, untuk cari berbagai macam perkara-perkara di sana supaya cocok dengan kebid'ahannya, supaya cocok dengan penyimpangannya. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Dan ini berarti memperingatkan dari bahaya hawa nafsu dan bahaya orang-orangnya yang mengajarkan hawa nafsu atau yang mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada season berikutnya باذن taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.